hal-hal yang besar yang mulia pula dan bukan merupakan sifat dari kaum mukminin terlalu sering bersumpah sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya sepele lalu kemudian dia bersumpah dan memperbanyak sumpah dan ketika dia bersumpah dia memaksudkan bahwa itu adalah sumpah Berbeda halnya kalau seorang itu mengucapkan kalimat sumpah tapi yang tidak dimaksudkan sumpah. Yang demikian ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa tidaklah menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang lagu yaitu yang sering mereka ucapkan dan mereka tidak memaksudkan sumpah akan tapi merupakan satu ungkapan yang sudah sering mereka katakan dalam percakapan-percakapan mereka dan itu merupakan kebiasaan dari kalangan Arab bahkan kebiasaan tersebut nampak sampai sekarang mereka tidak maksudkan bersumpah dan mereka sering mengucapkan itu wallah wallah terkadang yang mereka maksudkan adalah untuk mentakkid suatu perkataan Nah, seakan-akan makna wallah yang mereka ucapkan seakan-akan merupakan pertanyaan benarkah atau yang semisalnya Nah, yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tapi yang tercela bagi mereka tatkala mereka memperbanyak sumpah dan mereka meniatkan itu adalah sumpah sampai dalam perkara-perkara yang bukan perkara-perkara yang besar sehingga disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya maka beliau memberikan tanbih di dalam bab ini. Wa qaulullah ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wahfazu aimanakum dan hendaklah kalian pelihara sumpah-sumpah kalian hendaklah kalian memelihara sumpah kalian dalam hal ini memelihara sumpah ada beberapa macam makna yang seluruh dari makna tersebut adalah makna yang sahih makna yang pertama yang dimaksud dengan memelihara sumpah wahfadhu aimanakum hendaklah kalian memelihara sumpah kalian ay la tukthiru fil aiman fil halif Jangan kalian memperbanyak sumpah. Nah, jangan kalian terlalu banyak bersumpah. Yang manakala tatkala kalian menyebutkan kalimat sumpah tersebut kalian meniatkan itu adalah sumpah. Dan bukan yang dimaksud tidak boleh bersumpah. Sebab hadis-hadis yang banyak datang dari Nabi alaihi wasallam menunjukkan bahwa seseorang boleh bersumpah dan itu sabit dari Nabi alaihi wasallam dan dari perbuatan para ulama salaf dan bahkan diperbolehkan seorang itu bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah apabila kondisi memungkinkan dan dianjurkan seorang itu untuk menguatkan perkataan dengan sumpah. Namun yang tercela kalau seorang menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan dalam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sampai dalam perkara-perkara yang sepele. Wallah, uqsimu wallah, uqsimu billah dan seterusnya. Jangan kalian memperbanyak sumpah kalian. Sebab yang demikian ini tercela. Makna yang kedua yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wahfadhu aimanakum hendaklah kalian pelihara sumpah kalian yaitu apabila kalian telah bersumpah maka jangan kalian membatalkan sumpah kalian. Jangan kalian membatalkan apa yang telah kalian berjanji dengannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada makna yang kedua ini mesti dikaitkan, dikhususkan dalam perkara-perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Naam. Yang pada saat kita bersumpah dan terdapat kemaslahatan apabila kita melanjutkan dan menjalankan sumpah tersebut <coughs> dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang bersumpah terhadap sesuatu dengan nama Allah Azza wa Jal, lalu kemudian dia melihat ada sesuatu yang apabila dia hendak mengerjakan sesuatu itu dia harus membatalkan sumpahnya. Sementara sesuatu tersebut lebih bertakwa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih maslahat bagi dia dan yang lainnya. Maka dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan irsyad petunjuk kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan idza halafta ala yaminin faraaita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah untuk melakukan sesuatu lalu engkau melihat ada yang lain yang lebih baik yang lebih bertakwa, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kamu telah tetapkan pada sumpah itu, maka batalkan sumpah itu tebus dengan kafarah. Lalu kemudian kerjakan yang kamu lihat itu lebih baik. Apabila seorang bersumpah dia mengatakan wallah saya tidak akan mau bertemu dengan si fulan dan dia bersumpah dengan itu Sementara mungkin terjadi permasalahan di antara keduanya, masalah pribadi yang memungkinkan seorang itu untuk saling maaf memaafkan dan yang terbaik di antara mereka adalah yang mengucapkan salam dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk bermusuhan lebih dari tiga hari maka dalam hal ini membatalkan sumpah itu lebih baik dan menebus dengan kafarah terhadap apa yang telah dia tunaikan dari sumpah itu, apa yang telah dia ucapkan dari sumpah itu, lalu mendatangi yang lebih baik, yang lebih maslahat, lebih bertakwa. Adapun makna yang ketiga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala Wahfadu aymanakum dan hendaklah kalian memelihara sumpah-sumpah kalian yaitu apabila kalian bersumpah lalu kemudian kalian membatalkan sumpah kalian kalian putus sumpah itu di tengah jalan maka jangan kalian meninggalkan kafarah kalian harus menebusnya dengan kafarah sebagai tebusan dari apa yang telah kalian ucapkan dahulu dari sumpah tersebut lalu kalian membatalkannya dan kafarah tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim dengan memberi makan kepada 10 orang miskin ataukah memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan budak. Tiga hal ini pilihan bagi seorang yang hendak melakukannya apabila dia membatalkan sumpahnya. Apabila dia tidak mampu, masalah hati ayam Maka dia berpuasa selama tiga hari. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah tiga hari berpuasa sebagai tebusan dari satu sumpah itu disyaratkan berturut-turut atau tidak terjadi khilaf sebab dalam bacaan kiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at berpuasa tiga hari berturut-turut sehingga permasalahan tersebut dibangun di atas perselisihan dari al-qiraah membaca mushaf Al-Qur'anul Karim Walhasil ketiga makna ini semuanya mencakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala Wahfadu aimanakum. Dan al-muallif rahimahullah taala beliau seakan-akan memaknakan dan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan makna yang pertama dan itu nampak dari judul yang beliau sebutkan babu maja fi kathratil halif bab yang membicarakan tentang banyaknya bersumpah وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi akhrajah bersumpah yang dimaksud di sini dengan al-halif yaitu al-haliful kadhib sumpah palsu dan itu dijelaskan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah al-yaminul kadhibah sumpah palsu Al-halifu sumpah palsu itu manfaqatun disilah akan melariskan dagangan. Ada manfaatnya dari satu sisi. Akan tetapi manfaat manfaatun duniawiyah. Manfaat duniawi melariskan dagangan. Seorang bersumpah dengan sumpah palsu. Seperti contoh, seorang berdagang terjadi tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Penjual mengatakan ini harganya 100 ribu. Ya. Kata si pembeli, sudah, saya mau membeli ini dengan harga 60 ribu. 60 ribu. Berkata si penjual, wah itu tidak sampai ke situ modalnya. Wallahi, saya beli ini dengan seharga 80 ribu. Saya hanya untung 20 ribu saja. Allah. Padahal dia membeli itu dengan harga 20 ribu. Nah. Dan dia berani berdusta. Bahkan bersumpah. Berdusta saja dosa. Menghilangkan barakah. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hikam bin Hizam, Hakim bin Hizam, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Wa in kadama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima." Apabila mereka berdua jujur, penjual dan pembeli. Ya. Dan mereka menjelaskan dalam jual beli tersebut baik si penjual dan pembeli demikian pula. Maka akan diberikan barokah dari jual beli tersebut. Namun apabila mereka menyembunyikan dan mereka berdusta dalam jual beli itu, muhiqat barokatu baihim. Maka akan dihilangkan barokah dari jual beli tersebut. Itu tanpa bersumpah. Tanpa bersumpah dihilangkan barokah. Maka bagaimana lagi halnya dengan disertai dengan sumpah palsu. Al-yamin al-ghamus. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Menghilangkan salah satu jenis jual beli yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, al-bai'ul mabrur. Dalam hadis Rifa' bin Rafi' ketika Nabi alaihi salatu ditanya, "Ayyul kasbi ayyul kasbi atyab?" apakah usaha yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Seorang beramal dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ya, jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur apabila terpenuhi padanya syarat-syarat dalam jual beli as-sidq wal bayan jujur dalam mengucapkan dalam jual beli demikian pula dia menjelaskan ya apabila terdapat aib dia jelaskan aib yang terdapat pada dagangannya tersebut dan tidak menyembunyikan sesuatu dan yang ketiga adalah muwafaqatus syara' sesuai dengan syariat. Nah, disetujui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila terpenuhi tiga ini, maka jual beli tersebut dinamakan al-bai'ul mabrur. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu menjelaskan kepada kita bahwa bersumpah palsu itu akan melariskan dagangan mamhaqatun lil kasbi namun akan menghilangkan barakah pada usaha seseorang itu akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu sisi dia mendapatkan faedah dia mendapatkan faedah tapi faedah duniawiyah. Namun dari sisi yang lain dia telah melakukan berbagai perbuatan dosa besar dalam satu kali jual beli yang terjadi. Yang pertama dia telah bersumpah palsu. Dan ini dosa besar. Yang kedua al-kadzib itu sendiri berdusta dalam jual belinya. Kemudian yang ketiga, bahwa ini termasuk al-yaminul gamus. sumpah palsu al-yaminul gamus. Nah. Ya. Bersumpah palsu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kemurkaannya. Kemudian yang keempat, memakan harta manusia dengan batil. Aklu amwalinas bil batil memakan harta manusia dengan cara yang batil. Akibatnya kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti ini apabila dia berdoa apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Wa mata'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa bil haram fa anna yustajabu lahu Wa an Salmana. Dan dari Salman Al-Farisi rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun la yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Tidak akan berbicara dengan mereka. Pembicaraan rahmat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan mereka. Allah tinggalkan mereka dalam keadaan mereka tersiksa. Maka hadis ini menetapkan salah satu sifat Allah yaitu sifatul kalam bahwa Allah Azza wa Jal berbicara dengan pembicaraan yang didengarkan, difahami oleh yang mendengarkannya. Wala yuzakihim dan Allah tidaklah mensucikan mereka. Walahum azabun alim dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Tiga akibat yang akan dirasakan oleh tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi Allah tidak berbicara dengan mereka walaupun mereka selalu meminta-minta kepada Allah ya Naam Rabbirji'un Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt Ya Allah kembalikan aku ke dunia mungkin saya masih memungkinkan untuk beramal saleh berharap terus meminta kepada Allah Allah tidak akan berbicara dengan mereka Allah tidak memperdulikan mereka Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Nah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. La yuzakkihim wa lahum adabun alim. Dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Nah. Ini menunjukkan bahwa ketiga larangan ini adalah perbuatan dosa-dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin. Usyaimit bentuk tasghir dari asmat. Yang maknanya adalah yang rambutnya sudah mulai memutih ya. sudah bercampur rambut hitamnya dengan uban ya ini sudah mulai menua ya ini dihadal orang tua syekhun dalam riwayat yang lain disebut oleh Nabi Rasulullah SAW syekhun orang tua Zamin, tapi dia berzina. Berzina adalah perbuatan dosa besar. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu secara umum dan di antara mereka ada yang lebih besar lagi dosanya. Yaitu orang tua yang masih genit. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Nah, kebiasaan orang tua sudah melalui masa pubernya, Ya. Nah, dan sudah melewati masa asyabab yang biasanya kalau mereka dalam keadaan masih muda syahwatnya menguat. Semakin tua maka semakin melemah, iya kan? Nah, akan tetapi apabila ada seorang yang tua yang sudah tua yang dengan umurnya tidak sepantasnya dia melakukan hal itu. Kebanyakan yang yang memiliki standar umur demikian sudah apa? Sudah pensiun. Ya, menop apa ya, Menopause, ya. Menopause. Nah, ya bukan paus lagi sudah off ya <laughs> nah kalau betul istilah itu ya nah jadi kalau pause kan hanya di tek sehingga sebentar nanti bisa dilanjutkan kembali kalau ini off sudah off mati nah ya dengan usia standar yang semisalnya tapi yang satu ini wah semakin menjadi tua-tua keladi. Entah apa yang maksudnya keladi itu ya kawan. Hmm? Buah atau apa? Hah? Hah? Buah, keladi. Tahu? Pernah lihat? Hah? Oh, sini ubi. Hmm. Bengkoang. Bukan. Keladi namanya. Nah. Bukan yang kayak bentol itu, bukan. Hah? Tahu bentol? yang nah, biasa jadi lambang rokok itu. Itu sejenis ubi juga, ya kan? Bukan itu. Hah? Seperti itu. Khairan insyaallah. Nah, semakin tua semakin ya, semakin genit. Maka ini dosanya sangat besar. Wa'ailun mustakbir dan orang yang miskin sombong sudah miskin <laughs> sombong lagi subhanallah ya biasanya orang sombong itu kaya nah dia merasa punya segala sesuatu untuk apa saya ini untuk apa saya itu dia merasa tidak punya tidak memiliki kebutuhan pada tetangga kepada yang lainnya karena dia merasa semuanya ada yang seperti ini ya banyaklah ya, didapati dari kalangan orang-orang kaya. Tapi kalau miskin, fakir, ma'indahu syai. Nah, mungkin untuk memberi makan pada keluarga yang sulit, sombong. Sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Ada orang datang kepada dia ditolak. Padahal yang dibawa itu adalah kebenaran atau kata terhadap orang lain dia menganggap enteng padahal dia sendiri rendah nah dari sisi nasab keturunan mungkin tidak ada ya atau mungkin dia orang yang miskin tapi mengklaim dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sehingga apa yang datang kepada dia dari al-haq kebenaran ditolak nah Allahumma musta'an yang ketiga warajulun ja'alallaha bidha'atahu dan seseorang yang dia menjadikan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barang dagangannya untuk dia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dia rezeki la yashtari illa bi yaminihi wala yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Dan dia tidak menjual juga kecuali dengan sumpahnya. Ya. Ya, ini setiap dia membeli bersumpah. Ya, dan setiap dia menjual dia bersumpah untuk mendapatkan keuntungan ya dan ini sering terjadi di kalangan manusia keadaan mereka demikian ketika membeli bersumpah banyak para pembeli yang bisa membodoh-bodohi penjual. Banyak, ya kan? Terkadang dengan menggunakan sumpahnya. Ya, wallahi si fulan menjual barang dengan harga sekian. Kok kamu sedemikian? Nah, padahal tidak demikian keadaannya. Dan dia berdusta dengan sumpahnya. Sehingga mungkin terpaksa ya pemilik toko ini menjual dagangannya tersebut dengan harga sekian karena merasa ada yang lebih rendah di tempat yang lainnya padahal mungkin tidak ada dan di sana banyak contoh yang lain bentuk-bentuk yang lain dalam hal sumpahnya seorang pembeli untuk mendapatkan keuntungan dan ini pun termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batin, Termasuk dalam al-yaminul ghamus. Nah, man halafa ala yamin huwa fiha fajir Laki Allah azza wa jal yaqtatu biha malam ri muslim laki Allah azza wa jal wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah dan dia fajir berdosa dalam sumpahnya berdusta dalam sumpahnya untuk mengambil harta muslimin yang lain maka dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ataukah dia menjual dan dia bersumpah, ya. Dia menjual, dia bersumpah dalam jualannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang ini yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi wassalam bahwa yang demikian ini melariskan dagangan dan menghilangkan barokah dalam jual beli. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa fi sahihi an Imran bin Husain radhiyallahu an. Dan di dalam as-sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني sebaik-baik umatku adalah zamanku generasiku dalam lafaz yang lain khairukum dalam lafaz yang lain khairun nas sebaik-baik manusia Adapun lafaz khairul kurun sebaik-baik kurun ini tidak ada asalnya dalam sunnah. Dengan lafaz ini khairul kurun sebagaimana yang ditanbih oleh Al-Syeikh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kaset beliau. Nah khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik umatku itu adalah kurunku zamanku sebaik-baik manusia dan ini adalah tazkiyah terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in Kalau di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka itu adalah sebaik-baik manusia maka batallah apa yang dinyatakan oleh kaum Rafidah qatalahumullah yang menyatakan bahwa sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam maka para sahabat itu murtad dari Islam kecuali segelintir. Kalau demikian keadaannya berarti bukan khairun nas. Bukan sebaik-baik manusia. Nah, itu jadi syarun nas. Iya kan? Syirarun nas yang demikian itu yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka mereka senantiasa bersama Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah, tapi dalamnya menyimpan kemunafikan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka pun meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau itu bukan sebaik-baik manusia, itu syirarun nas. Sejahat-jahat manusia kalau demikian keadaannya. Berarti dengan demikian mendustakan sabda Rasulullah SAW ini pula. Dan menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan teman-temannya Rasulullah SAW itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat manusia. Karena mereka dianggap sebagai munafikin. Uffin lahum Allah. Amma ya'fikun. fikun. kemudian orang-orang setelah mereka rekomendasi untuk para tabi'in. kemudian orang-orang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Nah, tiga generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imran berkata Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah beliau menyebutkan setelah kurunnya Nabi Alaihi Wasallam dua kali atau tiga kali. Ini keraguan dari Imran. Ibnul Husain radhiyallahu an dan hadis-hadis yang lain seperti hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari disebutkan hanya dua kali saja. Untuk para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tiga zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kebaikan. Zaman sahabah lebih baik dari zaman tabi'in zaman tabi'in lebih baik dari zaman tabi'ut tabi'in. Adapun setelah itu, semakin zaman itu jauh dari zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka semakin buruk zaman itu. Disebabkan karena ilmu semakin sedikit. Orang berlomba-lomba untuk melupakan ilmu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya itu zaman yang lebih buruk dari yang sebelumnya hadis Al Bukhari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bukan berarti bahwa pada zaman-zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak terdapat keburukan. Ada zaman keburukan. Ada keburukan pada zaman itu. Dengan bermunculannya beda Nah. Tapi kalau dibandingkan dengan al-khairiyah, kebaikan-kebaikan, yang ada pada zaman itu ia masih lebih baik dibandingkan yang setelahnya. Walaupun penyimpangan sudah mulai nampak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik zaman itu adalah zamannya para sahabat. Karena pada zaman itu tidak terdapat penyimpangan. Setiap ada penyimpangan yang mulai muncul, maka Rasulullah SAW yang memperingatkan mereka senantiasa dijaga oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga sempurnanya agama. Setelah berlalu zaman para sahabat maka dilanjutkan dengan zaman tabi'in mulai bermunculan satu demi satu dari ru'usud dalal pemimpin-pemimpin kesesatan tapi masih jauh lebih baik daripada yang setelahnya Ya. Demikian pula zaman tabi'ut tabi'in masih jauh lebih baik daripada yang setelahnya. Nah, sebagian dari kalangan para ulama ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin dikatakan zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Bukankah zaman Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullahu taala itu zaman yang penuh dengan kebaikan dibandingkan zaman tabi'in yang pada waktu itu masih hidup Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Nah Pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan ya, Padahal khilafahnya Umar bin Abdul Aziz setelahnya Bagaimana dikatakan bahwa zaman Hajat bin Yusuf itu lebih baik daripada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Naam. Tetap dikatakan bahwa pada zamannya Abdul Malik bin Marwan, pada zaman Hajat bin Yusuf itu lebih baik dari zaman yang setelahnya. Walaupun zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ditinjau dari sisi bahwa pada zaman itu masih banyak para sahabat yang hidup ya kehidupan para sahabat pada waktu itu menunjukkan kebaikannya umat ini. Satu zaman yang di sana terdapat para sahabat yang masih hidup itu jauh lebih baik daripada zaman yang di sana tidak terdapat para sahabat. Sehingga dari sisi ini kebaikannya wallahu a'lam Sampai di sini akhwan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. تفضلوا حفظكم الله